Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Alhamdulillahirrabbilalamin Tepatnya pada hari ini Insya Allah kita akan melihat Salah satu daripada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya kebesaran-kebesaran yang Allah berikan kepada manusia Banyak sekali Dan di antara kebesaran-kebesaran yang harus kita syukuri Ternyata adalah kenikmatan yang tidak mungkin kita lupakan Ternyata kenikmatan yang paling indah bahkan terulang dalam Al-Quran ada, yakni adalah penglihatan ataupun mata. Maka subhanallah siapapun saja orangnya yang memiliki mata, namun seandainya tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka berat sekali akibatnya di akhirat nanti. Tapi subhanallah, walaupun ada orang yang tidak memiliki kesempurnaan daripada pandangannya, matanya, namun bukan berarti orang ini untuk berhenti berkarya, untuk berhenti bersyukur, karena apa? Hakikatnya syukur ini yakni melaksanakan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita akan berkunjung ke salah satu taman tunanetra tepatnya ataupun namanya di Yayasan Raudhatul Insya Insyaallah kita akan berkunjung ke dalam dan mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya untuk kita seluruhnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Iya, iya mari mari sambil kita ngobrol-ngobrol. Ya, beberapa ruangan. Oh begitu. Sejak kapan berdirinya Pak ya? Ya yang tadi ini berdiri dari tahun 1983. 1983. Ada beberapa kelompok iya. belajar belajar quran belajar hadis, belajar Mereka belajar Quran, hadis, subhanallah dengan kelas yang berbeda-beda mungkin kelas yang berbeda-beda kelompok berbeda-beda oh begitu hmm, ini kegiatan selain itu apa saja selain Quran mungkin ada kegiatan-kegiatan luar eh, apa itu olahraga kesenian atau bagaimana? Nah, seni yang ada di sini diajarnya seni marawis. Masya Allah, marawis diajarkan marawis. semuanya personelnya tunanetra oh. dan bahkan solisnya, iya iya, penyanyinya, vokalisnya adalah Oh begitu juga. Bisa saya katakan mungkin ini adalah Marawis pertama di Indonesia ya semuanya personalnya adalah Qur'annya terus mereka untuk e, membaca Al-Quran pembimbingnya ada ya dari luar atau ah, pembimbingnya ada dari ya. ada yang Quran Itra sendiri dan ada ya. juga yang kurang awal berupa tahdid apa bacaan Al-Quran ada ada beberapa kelas ada yang master tahdid oh, ya tapi terbatas ada yang waktu tiga bulan Masya Allah dan itu baru berjalan dua tahun ini oh, begitu. Ya, sementara yang tahdid Quran itu sudah ada yang khatam atau masih berjalan berjalan. Baru baru, baru berjalan. Baru berjalan. Baru berjalan. Kalau Mas Ade sendiri ini di sini udah lama ya, Pak ya? Sudah lama. Alhamdulillah. Mas Ade nih katanya ini saya dengar-dengar bagi lurah santrinya nih ya. Iya, iya, di sini Mbak bantu-bantu kalau yang mengarahkan teman-teman oh begitu ya kadang iya, untuk ya apa bantu kebersihan untuk mengarahkan untuk kegiatan-kegiatan gitu mengarahkan iya, iya. aja Betul, hmm. tiket ya. Iya, tiket. Dia ngatur semuanya. Jadi ya. yang mengarahkan uh, anak-anak uh, di sini iya. yang Ade gitu ya. Iya, so, ada kesulitan apa kira-kira di sini? Ya, <laughs> ya biasalah namanya anak-anak kadang-kadang. <laughs> gitu ya. Tapi ya. susah bangunnya. Susah bangun. Oh, gitu ya. Hmm, tapi nanti-nanti dulu gitu. <laughs> Oh, nah biasa kalau itu Iya. Ya. Tapi alhamdulillah selama ini uh, jalan uh, untuk kegiatan lancar semua ya. Alhamdulillah lancar. Iya, yang penting dalam arti kata tadi sudah disampaikan apa-apa yang ada dalam kegiatan di sini salut termasuk hebat sekali ada juga iya. sebagai pengajar di sini pembantu di sini ataupun dalam arti kata khidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi syariat Islam ini iya. ikhlas yang dilakukannya dan insya Allah apa yang dilakukan itu makjur daripada Allah Subhanahu Wa Taala <laughs> yang penting tidak ada rasa istilahnya kalimat apa ya boleh dikatakan mengeluh hmm. gitu ya kalimat kalau mengeluh itu tidak perlu ya mengeluh juga tapi mengeluhnya pada Allah nah begitu ya <laughs> itu yang paling pantas ya jadi bukan mengeluh dalam arti kata keluhan mungkin iya. kurang mensyukuri apa iya. kira-kira yang disyukuri selain itu gitu ya iya <laughs> iya eh, ini ada musola di sini iya. kan ya, eh, kita ke musola boleh berkunjung ya boleh oh, <laughs> iya, iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, ini musolanya Pak ya? Oh musolanya Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah. Semuanya lagi rajin-rajinnya saat ini ya. Ya, amin. Istiqomah semuanya. Amin, Alhamdulillah. amin. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Allah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. <laughs> Waduh. Kalau dalam Al-Quran katanya dengan menyebutkan inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidhun Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang akan menjaganya. Terbukti siapapun yang ingin menjaga Al-Quran tidak terbentur orangnya bagaimana ataupun di mana tinggalnya. Terbukti ya dengan menyebutkan 16 juz hafal Quran. Subhanallah bahkan berapa banyak orang yang naudzubillah maaf mungkin dengan secara fisiknya lebih sempurna tapi jangankan untuk menghafalkan Al-Quran, baca Al-Quran saja tidak mampu. Membaca Al-Quran saja tidak bisa. Subhanallah, satu hal yang sangat menggembirakan, kegiatan yang ada di sini dengan membaca Al-Quran segala macamnya. Tapi walaupun demikian, insya Allah semuanya yang mungkin baru satu juz, dua juz, tetap akan berjalan terus ya, sampai khatmul Quran. Iya, <laughs> iya amin, amin. Sesungguhnya apapun yang dilakukan pasti mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukannya baik itu dalam keadaan uh, sibuk ataupun tidak sibuk Insya Allah mudah-mudahan Al-Quran selalu di tangan kita ataupun Al-Quran selalu menjadi hiasan kehidupan kita karena pada hakikatnya yang dikatakan Robi Qulubana yaitu adalah apa? Al-Quran Al-Quran yang membuat hati sejuk Al-Quran yang membuat hati tentram saya baru masuk saja dari luar mendengar alunan-alunan Quran kayaknya sudah tidak sabar lagi ingin bertemu siapa yang bacakan Al-Quran ini. Kenapa? Di tengah-tengah kesibukan kota begini, itu susah sekali. Satu tempat yang keluar daripada dalamnya alunan-alunan Quran yang insya Allah Al-Quran ini berpengaruh daripada apa-apa siapa yang membacanya. Iya, kenapa? Karena yang membacanya ikhlas seperti ini, yang mendengarnya pun pasti bergetar. Insya Allah seperti itu. Iya, Eh, saya dengar-dengar yang pernah ataupun yang suka menjadi imam baik di beberapa tempat tarawih atau segala macam mungkin Ustaz Abdul ya ya Allah ya tapi hal yang sangat indah mungkin sebagai satu ketenangan buat kita kalau kita lihat daripada Sahih Bukhari ya Sahih Bukhari yang menyatakan dalam hadisnya begitu nyaman sekali untuk didengar dengan menyebutkan manibtulia bifak di basar siapa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian penglihatan iya maka sabar terus dia bersabar apa yang disampaikan oleh Rasulullah awadallahu lahul jannah Allah gantikan dengan sebuah sorga yang sangat indah subhanallah iya iya sorga yang sangat indah siapa yang bersabar dan saya yakin dengan kesabaran daripada ikhwah di sini Al-Quran bisa direnggutnya bacaan bisa dilaksanakan insyaallah semuanya berada dalam berkah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya terima kasih banyak untuk pertemuan ini insya Allah mungkin saya mau berkunjung ke tempat aulanya ada di sini ya aulanya ya. Iya, makasih banyak. Saya pamit dulu ya. Iya. iya makasih banyak. Insya Allah ketemu lagi. Insya Allah ketemu lagi. <laughs> Waduh, makasih banyak. Senang sekali ketemu di sini. Alhamdulillah, mabruk, mabruk Allah <laughs> barik Mari. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanallah. Sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, ikhwah-akhwah fillah yang hadir di tempat ini. Dan subhanallah, barusan saya sudah melihat-lihat tempat yang ada di sekeliling ini dan sangat luar biasa, satu pengalaman yang tidak mungkin terlupakan dan mungkin alangkah baiknya pertemuan yang begitu indah ini dan begitu singkat ini lihat satu hal yang sangat istimewa. Semua mungkin kenal dengan salah seorang ulama mufti di Mamlakah Saudi Arabia. Tapi beliau sudah wafat. Namanya Syekh bin Baz. Beliau pun maaf punten dalam keadaan tidak dapat melihat. Namun Quran begitu hafal. Hadis-hadis begitu hafal. Dan kita pun begitu terharu tadi mendengarkan dari salah satu saudara kita membacakan ayat Quran yang begitu nyaman, lantunan yang indah dan subhanallah, subhanallah sedikit sekali orang-orang yang mungkin bisa merasakan nikmatnya bacaan Al-Quran. Tapi apa yang dirasakan tadi luar biasa, satu hal yang sangat istimewa, satu hal yang sangat paling berharga dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Lihat saat ini mungkin ikhwah akhwat fillah Jangan merasa dengan mengatakan, loh kenapa ya saya begini, kenapa saya begitu. Itu tidak ada dalam kamu syariat Islam, tidak ada. Kenapa dalam Al-Quran ataupun dalam hadis kunci Allah mengatakan kalimat yang begitu jelas hadis kunci ini mengatakan. Subhanallah ini haram zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala Sesungguhnya Allah tidak mungkin menggolimi siapapun. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudaraku itu adalah daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena hakikatnya yang paling banyak dipertanggungjawabkan di akhirat. Subhanallah yang sangat berulang dalam Al-Qur'an as-sam'a, pendengaran, wal basar. Apa makna wal basar? Penglihatan. Iya, wal fuad juga hati Berapa banyak orang tidak banyak mendengarkan ayat-ayat Allah, tapi yang didengarkannya bukan-bukan ayat Allah. Na'udzubillah Itu semuanya mas'ula dalam Al-Qur'an dengan menyebutkannya akan dipertanggungjawabkan. Subhanallah. Tapi lihat berapa banyak orang yang ada di muka bumi ini punya mata tapi tidak menggunakannya. Iya, dengan mengatakan kalimat lahum, iya, qalbun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya apa? Punya hati tapi tidak pernah menggunakan hatinya. Dan walahum ayun apa? Mata. Tapi mereka pun tidak menggunakan mata tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Nanti di akhirat orang yang tidak pernah menggunakan mata hatinya, tidak pernah menggunakan mata lahirnya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta dengan mengatakan rabbi lima hasyartani a'ma Waqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Sementara dulu aku di dunia bisa melihat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Dengan indah jawaban ini namun tajam. Ketika orang mengatakan Rabbi lima asyartani a'ma Waqad kuntu basira Ya Allah kenapa kau bangkitkan aku buta Sementara dulu aku bisa melihat Allah hanya mengatakan Laqad atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma Ingat waktu kau di dunia Aku berikan anda kenyamanan, kenikmatan, segala macamnya. Namun engkau lupakan aku. Maka saat ini aku lupakan engkau dengan cara apa? Menghilangkan penglihatan yang biasa dimilikinya. Tapi yang paling penting Rasulullah mengatakan yakni bukan dalam arti kata apa buta hatinya. Sehingga pun punten satu kesempatan Rasulullah akan perang Tiba-tiba orang kafir menahannya, ya Rasulullah atau ya Muhammad jangan lewat sini. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan orang ini buta mata dan buta hati. Subhanallah. Tapi lihat ikhwah akhwat fillah yang hadir di majlis ini semuanya adalah hatinya yang begitu jelas dan terbuka. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan ziarah ataupun kunjungan kita ke tempat ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa, apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Azizu, Ya Ghaffar Jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur Jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mengucapkan tahmid, tahlil, takbir di hadapanmu dengan keikhlasan ya Allah Ya Allah ya Rabbana kami yakin apapun yang kau berikan kepada kami Ini semuanya bentuk daripada kasih sayang yang kau berikan kepada kami Sesungguhnya kasih sayang yang akan kami rasakan bukan hanya sekedar di dunia tapi kami sangat mengharapkan kasih sayangmu di akhirat kelak ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana diban hamba-hambamu ini ya Rabbana. Daripada hamba-hambamu yang soleh dan solehah di tempat ini ya Allah. Kami memohon kepadamu kabulkan semua permohonan kami. Ya Rabbana jadikanlah kami yang hadir tempat ini sebagai hamba-hambamu yang kau sebut calon sebagai penghuni sorga Firdausil A'la. Amin, amin ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah lindungilah kami, lindungilah kami, lindungilah kami dari hal-hal yang tidak engkau ridhai ya Rabbana. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Tawakina azaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas kehadirannya ataupun atas kedatangannya ke tempat ini dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang dan insya Allah perjalanan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon pamit untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Mohon maaf atas segala waktunya yang mungkin mengganggu adik-adik yang hadir di majelis ini. Terima kasih semuanya. Mari, assalamualaikum. <laughs> pemirsa yang berbahagia, apapun yang telah kita saksikan pada kesempatan hari ini, ini merupakan pelajaran buat kita yang sangat indah sekali. Terkesan ada sebuah kisah yang sangat unik dan indah. Di zaman tabi'in, ada salah seorang yang lumpuh dan buta. Bahkan penyakit daripada kulitnya yang tidak pernah kunjung sembuh. Tapi di dalam tengah malam Beliau mengangkat tangannya dengan berdoa kepada Allah, Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang bersyukur. Dan sesungguhnya aku adalah hambamu yang tidak pandai bersyukur. Ada seorang yang bertanya sambil memegang tangannya dan bertanya, Hai Fulan, Anda ini apa yang Anda syukuri? Sudah kulit rusak, sudah engkau tidak bisa berjalan, bahkan matamu tidak bisa melihat. Lalu dia dengan mengatakan, apa yang dapat disyukuri olehmu? sehingga engkau mengatakan aku ini tidak menjadi atau aku ini bukan menjadi hamba Allah yang bersyukur tiba-tiba orang itu mengatakan ya rajul wahai laki-laki sesungguhnya yang paling nikmat yang saya miliki bukan anggota badan bukan mata bukan juga bisa berjalan kaki bukan juga kulit namun yang paling aku syukuri adalah hidayah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala iman Islam karena aku mempunyai hati inilah maka aku harus menjadi orang yang bersyukur. Subhanallah. Melihat daripada kejadian ini, ternyata bisa makan dengan saudara-saudara kita yang baru saja tayangannya kita lihat sama-sama. Luar biasa. Dalam keadaan apapun, tetap dia sanggup menyebut nama Allah dengan cinta. Dalam keadaan apapun, dia sanggup membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lantunan-lantunan yang begitu indah. Sekarang, untuk saudara-saudaraku, lihat apakah kita sanggup melakukan hal seperti itu? Kebaikannya? Sanggupkah setiap hari membaca Al-Quran? Sanggupkah kita untuk menghafal Al-Quran seperti hanya mereka yang sudah menghafalkan Al-Quran? Dan luar biasa lagi, ternyata satu hal yang sangat indah, hatinya selalu tabah dan tegar. Mudah-mudahan apa-apa yang kita saksikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini ada manfaatnya untuk kita seluruhnya. Jazakumullah khair ala husni Lakum minni afhubu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.